Ya dalam masuk seseorang ke Ka'bah illa bi rahmatillah malaikat ya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dapat rahmat Allah. Gak perlu masuk ke dalam kan nggak mungkin nih. Sekedar dekat aja. Jadi jadi ulama mengatakan pun ada yang mengatakan yang namanya kita datang ke Ka'bah itu dianggap masuk tidak. Kalau kalau masuk kan orang-orang tertentu aja yang bisa dibuka pintunya lalu masuk diamankan tuh Ka'bah oleh askar dapat jabat nggak orang sebaran ya biasanya kesedihan kita mantannya ini Karno Hatta terus Soeharto juga pernah masuk masuk ke dalam Ka'bah kosong di dalam Ka'bah udah nggak ada apa apa ya Ka'bah itu udah kosong yang dulu berisi 360 berhala 360 sudah habis. semenjak Fathu Mekah ya, semenjak Fathu Mekah itu sudah hilang wala yakhruju minha dan tidak keluar dari Ka'bah illa bimaghfiratillahi azza wa jalla malaikat dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Masuk dapat rahmat, keluar dapat ampunan. Untung bang Rahmat dan ampunan ini dua hal yang sangat penting bagi kita. Kita dapat rahmat walaula fadlullahi wa rahmatuhu. Kalau bukan karena Allah, apabila Allah dan rahmatnya kita semuanya termasuk orang-orang yang rugi. Ya. La minal khasih Waruya dan riwayatkan pula an-nazar ilal Ka'bah ibadah, melihat Ka'bah ini ibadah. Melihat ya. aja Ka'bah ibadah. An-nazar ilal Ka'bah ibadah. An-nazar ila wajil ulama barakah. Wa yanzilu rahmah, mandang wajah ulama berkah, turun rahmat. Gimana mandang wajah wali mana yang mandang wajah Rasulullah SAW. Wa man nazara ila baiti imanan wa ihtisaban. Siapa orang yang mandang Baitullah Ka'bah ya, dengan iman dan ikhlas semata-mata karena Allah, Wubira lahu ma taqaddama min dhanbih wa ma ta'akhar. Wa khusyira yawmal qiyamah minal amin. Ya pandang Ka'bah iman, ihtizab, ikhlas karena Allah diampuni baginya apa yang lalu daripada dosanya dan apa yang akan datang. Ditegah dirinya dari berbuat maksiat. Maknanya wa mata akal ditegah dirinya dari kemaksiatan atau dia maksiat dikasih cepat taubat ya dikasih hidayah buat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ada orang kan kalau dosa lama taubatnya. nggak mau balik-balik. Karena yang namanya taubat itu bukan sekedar istighfar saja. Tetapi al-idmar ala ayyam Dia janji nggak mau balik lagi. Itu taubat. Nah orang yang hajinya mabrura diterima lantaran banyak dia melakukan manasik haji di antaranya mandah Ka'bah imanan wahdi ihtisaban. Kalau dia berbuat dosa karena manusia mahalul khata wa Dia berbuat dosa, Allah kasih hidayah cepat balik. Cepat taubat. Wa usyira yawmal qiyamah minal aminin dan dia digiring di hari kiamat itu termasuk orang-orang yang aman aman dari ketakutan, aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Oh, nikmat. mudah dapat rezeki berangkat ke sana. Yang belum, yang udah balik lagi. Waruhiya dan riwayatkan man marida di Makkah yauman wahidan haramallahu jasadahu 'alan nar. Siapa yang sakit di Mekah satu hari, ya, maka Allah haramkan jasadnya atas api neraka. Sakit di Mekah sehari, sehari lah. Mau sakit apa saja, mau pilek, radang tenggorokan, mimisan, ya, apa aja deh batuk, gak perlu sampai nyong parah, Gak perlu sakit dikasih penyakit oleh Allah di tanah haram sehari saja Haram jasadnya dari api neraka makanya orang-orang saleh wali min aulia ilah demen lama-lama di Mekah begitu mata-mata nyari fadilah oke hari kita Gak ada satu negeri di, di muka bumi ini yang memiliki fadilah yang besar melainkan Mekah. Melainkan Mekah. وروي مَا مِنْ أحد يدعو عِنْدَ الرُّقْنِ الْأَسْوَدِ إِلَّا أُسْتُجِيبَ لَهُ yeah. Yeah. وكذلك عند الركن dan diwayatkan pula hadis daripada ya Tidak ada ini lagi. siapa siapa tiada seorang pun yang berdoa di sisi rukun aswad melainkan dijawab ya baginya. Dia berdoa di situ di rukun Yamani. Ya, wa kadzalika fi rukun Yaman inda rukun Yamani. Dan yang demikian itu di di rukun Yamani adanya, ya, Hajar Aswad. Nah di situ dia berdoa pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya minta ada yang baik-baik semuanya di situ Yang dilarang oleh Rasul minta antara suami dan istri bercerai. Mintalah apa saja melainkan dua saya lupa yang satu. Di antara yang saya ingat jangan minta, doain orang cerai. Ya supaya lagi ini kita. Karena dijawab. Waruya ma'ala wajhil ar datun Yustajabu biha du'a'u fi khamsata asyara mawdi'an illa Makkah. Ya adalah di muka bumi satu negeri yang dijawab Mustajabah doanya di situ Pada 15 tempat Ada di 15 tempat Mustajabah Melainkan Mekah yang ada itu Negeri lain tidak ada ya. Kan ada Doa yang gobul dari segi tempat, ya, ada yang dari segi mak makan, ya. eh zaman, ada makan, ada zaman. Kalau zaman kan ada di antara dua khutbah di hari Jumat, di bulan Ramadan, ya, di malam hari jauh pulen, ya. itu Ada juga yang ketiga katanya ya di sisi apa namanya keadaan-keadaan e, eh, seseorang bisa juga orang yang sedang ziarah ke kuburan aulia, aulia aulia Allah yang tertentu katanya itu ada yang doa ini digobulin sekali ziarah 70 hajat kalau di Hadramaut ke kuburan wali siapa tuh aulia Allah kalau kita ziarah kuburan dia 70 hajat langsung gugur. Bukan sembarangan ngomong, memang banyak terbukti. Karena aulia-aulia Allah itu memang punya karomah yang berbeda-beda. Ya. Kalau yang nggak kawin-kawin di mana tuh di Jawa Timur mana tuh ke masjid apa itu namanya? Belum dapat jodoh azan aja situ. Terpulang dapat jodoh. Saya lupa tempat itu. Kadang bilang eh, <coughs> ya, tukang ziarah tahu biasa itu. Kuburan semua yang Wala jawful ga'bah awaluha ya. Banyak yang hilang. Awaluha yang pertama jauh jawful ga'bah di dalam Ka'bah. Wa du'a biha musajabah. Doa di dalam Ka'bah itu musajabah. Yang kedua wa du'a indal hajaril aswad. Ya di sisi hajarul musajabah. Wa du'a inda ruknil yamani mustajabah. Tiga. Di rukun yamani mustajabun. Wa du'a tahta al-mizah. Di bawah kucuran. Ya. Kucuran emas. Sekarang emas ya. Mustajabun. Mustajabah juga. Wa du'a fil hijr. Hijr Ismail. Mustajabun. Berapa itu? Lima. Wa du'a fil multazam. Ya, di musazam. Ya. Ya. Watua khalban magam. Di belakang magam. Ibrahim. Musajab. Watua inda bi'ri zamzam. Ya. Ya. Musajab. Watua ala sofa. Di sofa. Watua ala marwa. Di marwa. Musajab. Watua fil mawqif. Arafah. Iya. Mustajab. Wasdu'a indal masyaril haram. Ya, di iya. masyaril haram ya, Iya, Musdalifah. Iya, Musdalifah, mustajab juga. Kemudian wasdu'a indal jamarat, as-salas. Ya, jumrah yang tiga tuh. Iya. Ya. Usta, Eula, eh, Usta, Goba. Iya. Itu, mustajab. Ya Allah. 12 tempat, eh 15. Waruya dan riwayatkan iya. Yahsyurullahu ta'ala min maqbarati Makkah sad'ina alfin halfi syahidin Dikumpulkan oleh Allah dari kuburan Mekah 70 ribu orang yang syahid Yadkhuluna al-jannah bi ghairi hisab Masuk surga tanpa dihisab 70 ribu masuk surga tanpa dihisap dari kuburan Mekah dibangkitin dari situ 70 ribu wujuhum kaljamar laylatal badr wajah mereka seperti bulan purnama yashfa'u kullu wahidin minhum umfi sab'ina rajulan dia memberi syafaat seorang dari mereka itu 70 orang 70 ribu satu bawa 70 ya. Satu bawa 70 Berarti 70 ribu kali 70 Hah? 40 40 juta, Ya, juta 4 juta 570 70 ribu dikali kali 70 Idahlah Ya mah. Iya. Bang hitung mulai dulu tuh. 70 ribu kali 49 juta sampai 4 juta 900. Wagila manhum ya Rasulullah Siapa mereka ya Rasulullah Yang dia bilang setiap satu orang bawa 70. Bagalah Nabi menjawab al-ghuraba. Orang-orang yang aneh. Asing, ghuraba. Ya. Yang kalau orang udah mulai matiin sunnah-sunnah Rasul dia hidupin. Ya. Kalau kita mah belum sekarang belakang. Nanti orang kalau pakai kain, pakai baju koko celak celak Bayang udah kuno pakai siwak dicela siwak gini hari masih gigit gigit siwak di saat itu sunnah sunnah Nabi udah mulai dianggap aneh anggap yang memalukan kalau menghidupkan sunnah nah orang yang tetap pegang siwak ah, itu disebut gurah disebut gurah ya, orang-orang yang dianggap aneh tapi fatuba lil ghuraba. Untunglah orang-orang yang aneh ini mendapat pahala ya 70 ribu syahid itu Termasuk itu. Ya, ya, amalnya itu. Walaupun dia nggak mati, walaupun mereka nggak mati di peperangan, tetapi mereka mendapat seolah-olah seperti orang yang syahid memberikan syafaat 70. Ya. Yang kedua, waman mata fi haramillah, yang mati di tanah haram. Au harami rasulihi atau di Madinah. Ya yang mati di Madinah, eh di Mekah atau di Madinah. Makanya ada orang yang pergi haji pengen mati Nek, yang pergi haji nek, aku emang gue mau mati di sana, nenek mati di sana, nenek. Ya. Yeah. di Madinah barang perempuan pengen mati di Mekah Au mata baina Mekah wal Madinah atau mati di antara Mekah dan Madinah lagi menuju ke Madinah, lagi menuju ke Mekah gitu ya, dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah mati di situ. Hajan au mu'tamiran, baik haji maupun ba'asahu yaumal qiyamah minal aminin. Nah, Allah utus bangkitkan di hari kiamat termasuk orang yang aman. Ala wa inna tadallu'a min ma'i zamzam bara'atun minan nifaq. Tahuilah sesungguhnya tadallu' apa itu namanya membasahi ya basahin pakaian badan dengan air zam itu nyembuhin penyakit munafik menyembuhkan penyakit nifas jadi nggak bohong lagi ambil janji nggak khianat ya sama amanat nggak khianat janji nggak ingkarin ya sholat duhanya jadi rajin sholat witirnya juga karena diantara antara munafik begitu sholat-sholat sunnahnya kurang Al munafik la yusallil witra, al munafik la yagrak al gabirun Orang munafik nggak baca surah kafirun, orang munafik nggak sholat witir, termasuk tuhan. ya. كتب الله الكريم المنان البراءة لنا من النفاق والنيران Semoga Allah yang maha mulia dan maha pemberi menetapkan buat kita al-baro'ah. sembuh, bebas daripada kemunafikan minan nifaq wan dan bebas dari api amin wa ghadaga arwahana dan mengambil arwah kita fi ahadil haramain di salah satu dua haram mau no. kitanya enak bini kita nangis <laughs> nggak ketemu jenazah jadi kalau mati sini intinya enak keluarga ente kesian kan aja nggak ketemu lagi wa hasharana fi lumrati syuhada dan dikumpulkan kita oleh Allah dalam kumpulan orang-orang yang syuhada. Ya. Syuhada harami, syuhada haramnya, tanah haram. Al-aminin dalam keadaan aman. Wa adkhalana al-jannata ghairi hisab. Dan Allah masukkan kita ke dalam surga tanpa dihisab. Amin. Amin. hukiya wa يابي عن an sya'al bin abdullah ya, dan dihidayatkan oleh Yafi'i dari Sahal bin Abdullah Galah dia berkata mukhalifatul wali nasi dhullun wa taqarruduhu ajzun qallama ra'aitu waliyan lillah illa munfarida kata Yafi'i daripada Sahal bin Abdullah ya bercampurnya wali kepada manusia kehinaan jadi wali kalau dia masih nyampur memang manusia itu hina. Makanya ada wali yang ngumpul. Wali itu mutani. Sendiri aja kerjanya. Bayang, wirid, pikir. Jadi kalau ada orang ngaku wali tapi masih demen mimpin partai. Masih demen ini, itu bukan wali. Karena wali nggak demen. Hah? Iya. Kalau aulia wali itu tandanya begitu dia nggak nggak apa namanya nggak bergaul tahu, ya. sendiri aja iya. kalau dia udah mulai menyendiri orang datang mengunjungi dia nungguin deh sampai di kelas ada dari pagi iya. sampai zohor baru keluar ya nungguin ya. maksudnya masuknya zohor as asar baru keluar iya. masuknya maghrib ntar malam baru keluar asal sabar aja nungguin aulia aulia Allah kalau orang mau silaturahim tuh aulia Allah nggak nyampur ke sana kemari lalu datangin pejabat, enggak. Ya. Enggak bergaul. Itu aulia. Kemudian ahlaknya sama dermawan. Kalau kita masuk ke rumah salah salah seorang wali min auliaillah itu nggak sepi dari makanan, nggak sepi dari hidangan. Yang datang seratus rombongan ya seratus makanan ada set lagi lagi datang lagi rombongan lagi lagi makan, datang lagi terkait ya. arah itu jarang aku lihat walian lillah wali Allah kata uh, Sahal ya. kata Yaqi'i daripada Sahal jarang sekali aku lihat wali itu illa dan malaikat sendirian dia menyendiri malaikat menyendiri wallahu a'lam قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا ما جرته انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حي عليها نحيا وعليها نموت وبها نموت إن شاء الله دعنا من الأمنين برحمة الله وكرامه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اهدنا للهدى واجعلنا ممن في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف امرك عصاك حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغننا بالعلمين وجعلنا بالحلم واكرمنا بالتقوى من بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله